Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita untuk semangat mempelajari petunjuknya yang itu jelas-jelas merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wa'lamu wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu, kemaslahatan hidup bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi antara seseorang manusia dengan hatinya. Ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita bahwa mempelajari petunjuk Allah kemudian menerimanya serta mengisi hidup dengannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa ini sebab yang menjadikan manusia akan mendapatkan kemaslahatan perbaikan dalam hidupnya, perbaikan dalam dirinya sendiri, perbaikan pada orang-orang di sekitarnya sampai semua masyarakat akan merasakan kebaikan tersebut jika petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dipelajari, difahami, diamalkan dan disebarkan di kalangan masyarakat muslimin. Ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah. Oleh karena itulah para ulama salaf orang-orang yang diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebelum kita dalam beragama mereka memilih jalan yang terbaik atau satu-satunya jalan yang baik yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para imam ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal dan diterima oleh semua kaum muslimin sampai saat ini dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai di akhir zaman atau sampai ulama-ulama besar yang kita terima <clears throat> sebelum zaman kita semua kalau kita lihat biografi mereka yang mereka perjuangkan dalam keseharian mereka adalah ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita dengar dari kegiatan yang dilakukan oleh para imam besar seperti Imam Mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, juga ulama-ulama besar sebelum sezaman dengan mereka atau sebelum mereka seperti Imam Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, kemudian Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Al-Fudail ibn Iyadh, uh, Al-Auza'i dan para imam ahlu sunnah yang terkenal yang lainnya juga di kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Rabi ibn Khuthaim, Kemudian Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani semua kita baca biografi mereka. Kita dapati orang-orang yang mulia ini disibukkan kesehariannya dengan menuntut ilmu sunnah. Dengan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mempelajari yang selainnya. Yang dengan inilah mereka berkeyakinan. Masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin. Setelah masalah-masalah yang menimpa eh, menimpa kaum muslimin baik secara pribadi maupun secara secara kelompok atau masyarakat bisa diselesaikan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya semata-mata untuk kebaikan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka mestinya kita yakin dialah yang lebih mengetahui tentang apa apa yang yang mendatangkan kemaslahatan bagi semua yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Dialah yang lebih mengetahui tentang segala sesuatu wa huwal latiful khabir dan dia maha lembut, maha halus lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Maka ma'asyiral ikhwah fid din azakumullah. Para ulama salaf yang merupakan sebaik-baik panutan kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyibukkan diri dengan kegiatan yang mulia, mengisi hidup dengan mempelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusahakan untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Di kalangan para ulama salaf dulu, orang yang paling mulia di kalangan mereka dianggap atau dinilai orang yang paling mulia di kalangan mereka adalah orang yang paling banyak mengenal ilmu sunnah dan menerapkannya dalam diri mereka. Ucapan yang sangat terkenal dari Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari yang menggambarkan tentang kemuliaan seseorang yang menuntut ilmu sunnah di setiap zaman dan berusaha untuk menjadikan ilmu sunnah sebagai patokan dalam hidupnya, penuntun dalam hidupnya yang dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Beliau pernah mengatakan afdolul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia, yang telah ditinggalkan oleh manusia. Fasbiru ya ashabas sunan. Oleh karena itu bersabarlah, wahai orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Fa innakum kum nas karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya. Ini ucapannya Imam ahlul hadis yang terkenal Imam Muhammad ibnu Ismail al Bukhari yang diterima oleh semua kaum muslimin tentang keimaman beliau, ketinggian beliau dalam ilmu, dalam memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam segi pengamalan terhadap terhadap sunnah tersebut. Beliau menilai orang yang paling utama di kalangan semua kaum muslimin adalah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Makanya beliau sendiri adalah orang yang mempraktekkan nasihat ini. Beliau adalah orang yang sangat gigih dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita ketahui semua beliau menulis kitab Sahih Bukhari yang merupakan kitab rujukan dalam agama yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Setelah Al-Qur'anul Karim. Maka inilah kegiatan yang dianggap oleh para ulama besar sebelum kita sebagai kegiatan yang paling mulia. Siapapun di antara mereka yang kita baca biografinya, kita dapati yang mereka lakukan sehari-hari adalah belajar ilmu sunnah. Menghafalnya, menulisnya, mengajarkan kepada murid-muridnya, mengadakan majelis-majelis untuk dipelajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyebarkannya di kalangan umat. Sebagian dari orang-orang yang bodoh yang tidak faham, <clears throat> yang tidak mengerti kedudukan agama, tentu mereka akan berkata, Sepertinya para ulama ahlus sunnah tersebut tidak peduli dengan keadaan umat Islam. Sehingga mereka kerjanya hanya belajar. Ini tentu saja timbul dari pemikiran yang bodoh. Dengan mudah kita menjawab kepada mereka, mereka-mereka ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin sebagai orang yang paling berilmu dalam agama. Tapi kenapa mereka memilih jalan ini tidak memilih jalan yang lainnya? Jawabannya karena mereka mengetahui cuma jalan inilah yang akan menyampaikan manusia untuk mencapai kebaikan dalam hidupnya, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalan inilah yang dengannya manusia bisa memperbaiki keadaan diri mereka terlebih dahulu, keluarganya, kemudian masyarakatnya. Inilah ke apa ini yang menjadi dasar pemikiran manusia, orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah, sehingga menjadikan akal sebagai sumber ukuran dalam kebaikan. Sebagai sumber ukuran dalam kebaikan. Mereka lupa bahwa alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwasanya syariat Islam itu diturunkan untuk memperbaiki alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, tidak akan baik seluruh alam semesta beserta isinya kecuali dengan disebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala padanya. Kita ketahui semua ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia Tujuannya untuk apa? Liyudhikohum agar Allah menjadikan mereka merasakan. Merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an Musibah apa saja yang menimpa kalian maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa kalian sendiri. Di sini kata-kata musibah disebutkan dalam bentuk nakirah fisiaki syart yang menunjukkan arti umum semua musibah musibah yang berupa bencana alam musibah berupa permasalahan dalam ekonomi musibah dalam masalah akhlak dan pergaulan yang buruk semua yang namanya musibah baik itu yang bersifat uh, <clears throat> bencana alam ataupun yang lainnya dalam ayat ini disebutkan terjadi karena perbuatan maksiat manusia Makanya kita ketahui bersama Al-Imam uh, Abul Aliyah Ar-Riyahi Ar-Riyahi rahimahullah taala salah seorang ulama tabi'in yang terkenal. Beliau pernah mengatakan man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha sama'i wal ardi bita'ah. Barang siapa yang berbuat perbuatan maksiat di muka bumi, bermaksiat kepada Allah di muka bumi, Berarti dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Karena kebaikan langit-langit dan bumi tidak akan dicapai kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun upaya manusia untuk memperbaiki keadaan di alam semesta ini, kalau tidak dilandasi dengan petunjuk Allah yang diturunkan untuk perbaikan bagi manusia, maka tidak akan bermanfaat perbaikan tersebut. Justru bisa jadi akan menimbulkan kerusakan. Apalagi jika hal tersebut di atas namakan agama karena nanti tergolong perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Karena kita ketahui berdakwah mengajak manusia memperbaiki umat termasuk ibadah yang besar. Tidak mungkin agama Islam yang disifati sebagai agama yang sempurna, agama yang disifati sebagai Lailuha kana hariha malamnya seperti siangnya saking terangnya. Laqad taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kana hariha. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak mungkin agama Islam yang demikian agung dan lengkap serta sempurna petunjuknya kemudian melalaikan hal-hal yang berhubungan dengan upaya memperbaiki kondisi kaum muslimin, upaya untuk mengembalikan kejayaan mereka. Padahal perkara-perkara yang bersifat fitrah, perkara-perkara yang mungkin diremehkan oleh sebagian manusia saja telah dijelaskan dengan lengkap dalam Islam. Sebagai contoh kita ketahui bersama masalah yang berhubungan dengan adab-adab qadaul hajah. Adab-adab buang air besar dan buang air kecil Para ulama telah membahasnya dalam kitab-kitab fikih. Sampai kita ketahui bersama hadis terkenal dalam Sahih Muslim, hadisnya Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Sewaktu dia ditanya oleh seorang ahli kitab, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al khiraah. Apakah betul nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kamu kepada kalian yaitu kaum muslimin sampai adab-adab buang air besar maka beliau menjawab ajal. Laqad nahana laqad nahana an bilal kiblat ibi baulin au bi ghaid. Betul. Rasulullah SAW telah mengajarkan semua sampai masalah buang air besar dan sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika melakukan buang air besar atau buang air kecil. Jadi tidak mungkin perkara yang sekecil ini dijelaskan dengan lengkap dalam Islam. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalaikan perkara yang lebih besar yang berhubungan dengan kemaslahatan semua kaum muslimin. Upaya untuk memperbaiki keadaan mereka, mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka, maka mustahil ini untuk dilupakan. Oleh karena itu, yang menjadi kendala sehingga banyak orang-orang yang berlari kepada cara-cara yang tidak ditunjukkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada metode-metode yang tidak pernah di diterapkan oleh orang-orang yang paling paham agama ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat dan para imam imam ahlu sunnah yang terkenal dengan ketinggian ilmu mereka sebabnya adalah karena mereka tidak mau belajar agama tidak mau mendalami agama tidak mau kembali kepada petunjuk Allah yang tadi saya terangkan ayatnya merupakan sebab untuk memperbaiki diri sendiri memperbaiki keluarga dan masyarakat kita. Maka bagaimana upaya mereka bisa berhasil kalau sumber kebaikan yang menjamin kemaslahatan untuk semua apa ini seluruh yang ada di alam semesta ini mereka mereka tidak berusaha mempelajarinya, tidak berusaha mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Maka benarlah ucapan yang terkenal dari salah seorang ulama, salah seorang sahabat yang mengatakan tentang akibat orang-orang yang tidak belajar ilmu sunnah, sahabat ini mengatakan, Iyakum wa ashabar ra'i, fa inna ashabar ra'i a'da usunan, A'yathumul ahadithu ayyahfadhuha, faqalu bi ra'yihi fadhallu wa adhallu. Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang selalu menggunakan akal. Kenapa? Fa innahum a'da'us sunan karena mereka itu adalah musuh-musuhnya sunnah humul ahadith. Apa sebabnya? Karena mereka itu apa ini dikatakan sebagai musuh-musuhnya sunnah, penghancur sunnah. Mereka itu ayat, ayat humul ahadith dijadikan merasa berat, tidak mampu untuk belajar hadis, untuk menghafal hadis, untuk mengkaji hadis karena tidak punya dasar ilmu. Mereka tidak mampu untuk menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kembali kemana? Fakolu biroihi kembali ke royu mereka, kepada pendapat mereka semata-mata. Yang satu ini karena pendapatnya cenderung kepada politik maka dia lari ke politik. Yang satu ini karena cenderungnya kepada suka mengumpulkan banyak orang maka mengumpulkan banyak orang yang ditempuhnya. Masing-masing kembali kepada apa yang dianggap baik oleh akalnya. Ayat humul Ayathumul ahaditsu ayyahfazuha mereka tidak mampu untuk menghafal dan menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akibatnya faqalu bi mereka pun berkata berucap mengemukakan pendapat dengan semata-mata akal mereka, pemikiran mereka. Akibatnya fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. naudzubillahi min dzalik. Nah, ini akibatnya. Orang-orang yang menimbulkan berbagai macam pikiran-pikiran yang menyimpang dari sunnah akibat awalnya adalah karena tidak menguasai ilmu syar'i. I. Sehingga banyak bikin masalah, banyak mengeluarkan ide-ide yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka di awal kajian ini saya ingin menegaskan kepada ikhwah sekalian yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah yang mulia ini. Saya ingin memberikan apa ini nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua dan semua orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya bahwa demi Allah cuma dengan mempelajari ilmu sunnah dan mengamalkannya serta menyebarkannya di masyarakat dengan itulah kemaslahatan dan kesejahteraan di alam semesta ini akan tercapai. Sejauh mana kita mengusahakan ini dalam hidup kita, dalam kegiatan kita, maka dengan sejauh itulah nanti kebaikan yang akan kita rasakan untuk diri kita maupun masyarakat kita. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah dicapai oleh para ulama salaf serta kemuliaan yang mereka dapatkan. Para ulama mengisyaratkan hal ini dalam sebuah hadis yang masyhur yang antum ketahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan menyebarkan ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang diantaranya beliau mengatakan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati waman fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa fi riwayatin wa hatta namlatu fi juhriha Sungguh orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya kepada manusia, orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah kepada manusia sehingga diamalkan di dunia ini, mereka ini akan selalu dimintakan pengampunan, didoakan kebaikan dan diminta dimintakan pengampunan dosa-dosa mereka oleh kullu man fis samawati wa man fil ard. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka. Semua manusia, bahkan semua makhluk di bumi akan mendoakan kebaikan memintakan ampun bagi mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta hitanu fil bahri sampai pun ikan-ikan di lautan, bahkan sampai pun semut yang ada dalam lubangnya. Memintakan ampun untuk mereka. Kita lihat para ulama menjelaskan hal ini. <clears throat> apa sebabnya sampai ikan-ikan di lautan bahkan semua binatang bahkan semua makhluk di alam semesta ini berkepentingan atau memiliki perhatian untuk mendoakan mereka-mereka yang menyebarkan ilmu sunnah ini dengan kebaikan. Ada hubungan apa antara mereka berdua? Jawabannya ada yang mengartikan di antara para ulama <clears throat> karena orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah maka mereka itu akan mengajarkan cara-cara memperlakukan semua makhluk di alam semesta ini dengan baik sesuai dengan syar'i. Sewaktu mereka menyembeli, maka dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i, maka hewan-hewan tersebut pun tidak merasa didolimi atau disakiti. Maka untuk berterima kasih dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Ada juga yang mengartikannya secara luas tentang hadis ini. Karena dengan ilmu sunnah yang mereka sebarkan di alam semesta, maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini merasakan manfaat dan kebaikannya. Dengan mereka mengajarkan ilmu sunnah, menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diamalkan oleh manusia sehingga kemaslahatan pun tersebar di mana-mana. Bencana pun semakin berkurang. Hujan pun turun pada waktunya dan turun dengan kebaikan. Sehingga ikan-ikan di lautan juga merasakan manfaatnya. Mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Semut-semut pun di lubang-lubangnya dan binatang-binatang yang lain merasakan semua kebaikan tersebut. Makanya mereka berlomba-lomba untuk selalu memintakan pengampunan kepada orang-orang yang mengusahakan hal ini, yaitu mereka-mereka yang menjadi sebab tersebarnya kemaslahatan dan kebaikan di alam semesta dengan mereka mengusahakan untuk mengamalkan dan menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah yang ingin saya sampaikan kepada antum di sini bahwa apa yang kita usahakan untuk lakukan dalam kehidupan kita mengkaji ilmu sunnah, mengadakan majelis-majelis ilmu, saling menasihat, menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, kemudian berusaha dengan berbagai cara agar bisa menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan tauhid kita, kemudian mengajarkan kepada anggota keluarga kita, maka demi Allah ini merupakan sebaik-baik jalan. Yang dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabinya alaihi wassalam. Seandainya ada jalan selain ini yang lebih baik, maka mestinya para nabi alaihi Salam akan ditunjukkan kepada jalan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai <coughs> pembawa kebaikan di muka bumi ini dengan membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua upaya yang dilakukan oleh manusia semua upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki keadaan masyarakat mengembalikan kejayaan kaum muslimin kalau tidak dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi alaihi musallatu wasallam maka pasti dan yakin itu akan justru mendatangkan keburukan itu akan justru menambah masalah dan itu akan justru menambah penderitaan kaum muslimin meskipun mereka mengaku sebagai orang-orang yang ingin mengembalikan kejayaan kaum muslimin Imam As-Suyuti dalam kitab uh, tafsirnya Ad-Durul Mansur dan beberapa ulama yang lainnya membawakan ucapannya salah seorang ulama tabi'in yang terkenal Abu Bakar Ibnu Ayyash atau tabi'u tabi'in rahimahullah taala. Sewaktu beliau menafsirkan sebuah firman Allah yang penafsiran beliau ini merupakan kaidah yang sangat kuat untuk menegaskan bahwa semua upaya perbaikan kalau tidak dilandaskan dengan ilmu sunnah bukan cuma tidak berhasil ujungnya akibatnya bukan cuma sekedar tidak berhasil tapi justru merusak dan menambah parah keadaan jadi semua upaya perbaikan bukan cuma gagal ujungnya tapi justru menambah permasalahan maka jangan merasa heran kalau saat ini kondisi kaum muslimin demikian rusak dan tidak berakhir-akhir apa ini uh, <clears throat> penderitaan yang mereka alami itu bukan cuma sebab dari mereka sendiri, justru yang menambah parah masalahnya adalah sebab dari orang-orang yang menyerukan perbaikan umat tapi tidak berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika beliau ini saya kembali kepada tadi asar tadi, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa maksudnya berbuat kerusakan? Apa maksudnya perbaikannya. Ketika menafsirkan ayat ini, Abu Bakar ibnu Ayyash, Imam Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah taala mengatakan, Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Antum perhatikan ini kaidah penting ucapan beliau ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu dari Allah kepada masyarakat bumi penduduk bumi yang waktu itu penduduk bumi dalam keadaan rusak, rusak dalam semua bidang kehidupan mereka, masalah akhlak, masalah kemasyarakatan, masalah <clears throat> pergaulan, masalah ekonomi semuanya rusak. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki kerusakan. Memperbaiki kerusakan. <clears throat> Ini tujuannya agama Islam diturunkan. Jadi ketika manusia rusak, datanglah Nabi Muhammad SAW memperbaiki keadaan mereka, sehingga para sahabat Nabi SAW benar-benar merasakan kebaikan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka setelah mereka menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan sepenuhnya. Kata beliau selanjutnya, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Maka oleh karena itu, oleh karena itu maka barang siapa yang mengajak manusia ila khilafi ma jaa yang mengajak manusia kepada selain ajakan atau seruan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka orang ini termasuk minal mufsidina fil ard termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka oleh ikhwatu fillah, ini gambarannya orang-orang yang ingin mengembalikan kebaikan atau mengusahakan kebaikan bagi kaum muslimin tapi cuma dengan akal mereka. Dengan hawa nafsu mereka tidak dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat yang mereka timbulkan bukan cuma kegagalan tapi menambah parah masalah. Karena setiap perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama berarti adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan, yang sesat, yang akan akan semakin menambah kerusakan di muka bumi ini karena itu merupakan perbuatan perbuatan maksiat yang sangat besar. Naudzubillahimindalik. Maka oleh karena itulah ini termasuk perkara yang hendaknya menjadikan kita bersyukur. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan siapa saja yang berkeinginan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa ini bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya untuk diri kita sendiri sebelum diambil manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita dan masyarakat kaum muslimin secara umum. Maka Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. <clears throat> Sehubungan dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini tentang masalah khilafah atau syariah. Mana yang didahulukan? Apakah dengan menegakkan khilafah itu merupakan jaminan pasti kaum muslimin akan meraih kemuliaan dan kejayaan? yang sampai-sampai mereka-mereka yang uh, menyerukan dakwah seperti ini menghalalkan segala cara dalam artian tidak peduli kriterianya khilafah yang diterangkan oleh para ulama itu bagaimana, yang penting harus menegakkan khilafah. Sampai-sampai pernah anak secara pribadi ber, ber, ber, ber, berdialog dengan salah seorang dari tokoh yang menganut pemahaman bahwa menegakkan khilafah itu merupakan sumber penyelesai masalah Waktu itu saya bertanya, bukankah kita semua mengetahui bahwa khilafah itu ada syarat-syaratnya yang diterangkan oleh para ulama? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa dalam hadis Sahih diterangkan tentang masalah al-a'immatu min Quraisy dari Quraisy, tapi kenapa kalian mendirikan khalifah-khalifah sendiri yang tidak memenuhi kriteria tersebut? Belum lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan adanya kekuasaan, adanya <clears throat> apa ini eh, penjagaan keamanan terhadap orang-orang yang masuk dalam ke apa ini wilayah tersebut dan seterusnya sementara kalian tidak punya apa ini wilayah di atas tanah yang ada cuma wilayah dalam mimpi maka jawabannya ini yang mampu kita lakukan ini yang mampu kita lakukan dengan segala kekurangan yang ada maka subhanallah ketika berbicara tentang pemerintah mereka tidak memberi udur sedikit pun pemerintah itu berbuat begini begini dan begini Ketika untuk mereka dan apa ini khilafah yang mereka dirikan, maka mereka mengatakan inilah yang kami mampu lakukan. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang kami akui tapi kami berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kenapa dalam masalah yang berhubungan dengan pemerintah yang jelas-jelas banyak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Islam dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka, mereka tidak mau menerimanya. Nah, inilah bentuk pemikiran orang-orang yang tidak mengenal ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika mereka melihat satu kesalahan ingin diselesaikan dengan pikiran akhirnya menimbulkan masalah yang lain Mem, apa ini melawan perbuatan bid'ah dengan bid'ah yang baru atau melawan perbuatan yang salah dengan kesalahan yang lebih fatal lagi tidak berusaha untuk menasehati memperbaiki yang ada tapi justru mengadakan hal-hal yang lebih parah akibat dan kesalahannya sehingga semakin menambah parah dan keburukan keburukan di kalangan kaum muslimin. Ayuhal ikhwatu fillah. Tema tentang syariah atau khilafah. Apakah mendirikan khilafah merupakan solusi dan apa ini pemecahan segala sesuatu? Maka saya merasa orang-orang yang punya sedikit saja pengetahuan tentang Islam, atau punya sedikit bacaan tentang biografinya para ulama besar baik itu Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan para ulama yang lainnya yang sebelum mereka bisa menilai dari dua pertanyaan ini. Apakah mungkin ada yang lebih utama daripada menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar atau cuma menegakkan sesuatu yang merupakan bagian darinya itu pun kalau ditempuh dengan cara yang benar. Mereka-mereka yang mengatakan ini merupakan bagian yang harus terwujud, pertama kita katakan tidak ada dalilnya. Ada sebagian asar-asar umum yang mereka jadikan sebagai dalil, ada di antaranya yang apa ini e, lemah secara sanat. Kalaupun misalnya maknanya benar, seperti kata-kata mereka misalnya la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imama wala yawma illa bi ta'ah tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah dan tidak ada jamaah kecuali dengan imam dan tidak ada imam kecuali dengan ketaatan ini asar yang umum yang secara sanad bermasalah kemudian secara makna juga sangat-sangat bisa untuk di, di dikritik pertama Kenapa kalian membawa imamah itu cuma kepada imam kalian sendiri, sementara orang lain pun bisa mengaku mendirikan imam yang lain? Kenapa kalian tidak membawa imam ini misalnya kepada pemerintah kita yang ada, yang mereka juga muslim dan menampakkan atau mengizinkan didirikannya syiar-syiar Islam secara zahir dengan segala kekurangan yang ada yang ini membutuhkan kita saling menasihati untuk memperbaikinya. Kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> menyatakan bahwasanya ini merupakan jalan pemecah dan hal yang memperbaiki segala sesuatu di kalangan kaum muslimin? Jawabannya tidak ada. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas menyatakan demikian tidak ada sama sekali. Bahwa kaum muslimin tidak akan baik keadaannya kecuali dengan mendirikan khilafah yang memimpin atau meliputi semua kaum muslimin. Subhanallah seandainya ini ada dan terjadi, maka ini adalah kebaikan. Tapi kalau tidak terjadi, yang ada cuma orang-orang yang mengaku sebagai khalifah, mendirikan khilafah tapi tidak sesuai dengan syar'i, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru semakin menambah masalah. Coba kita perhatikan hadis berikut. Hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang mungkin sering kita dengarkan. Dan alhamdulillah hanya orang-orang yang gemar mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar meyakini apa yang terkandung dalam hadis ini yang menjelaskan tentang keadaan kaum muslimin yang mungkin saja satu saat mereka itu tidak akan dipimpin oleh seorang imam yang memimpin mereka secara keseluruhan. Hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam Kitabul Fitan dalam bab Kaifal Amru Idza Lam Takun Jamaah bagaimana keadaannya kaum muslimin, apa yang harus mereka perbuat kalau tidak ada jamaah secara keseluruhan di antara mereka. Jadi perhatikan ya, Imam Bukhari saja sudah membuat bab demikian. Apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin jika tidak ada jamaah di kalangan mereka? Hadis Hudzaifah yang panjang yang diawali dengan ucapan beliau kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata fa fa'aqa'a fihi. Dulunya manusia biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Mereka bertanya tentang yang baik-baik, tapi aku justru bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan, supaya aku bisa menghindarinya, karena aku khawatirkan keburukan itu akan menimpaku sehingga aku terjerumus ke dalamnya. Fakultu maka aku katakan ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'an Allahu hadzal khair. hadzal khair. hal ba'da hadzal khairi min syarr? Ya Rasulullah, dulunya kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan anugerahnya menurunkan kepada kita kebaikan Islam. Kebaikan petunjuknya. Apakah ada kebaikan lagi, keburukan lagi setelah kebaikan ini? Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, ada keburukan. Fahal ba'da dzalika syar min khair? Apakah setelah keburukan itu muncul lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhanuh. Iya, ada ada kebaikan lagi tapi sudah tidak murni. Kebaikan tersebut sudah tercampur. Jadi perhatikan di sini, kebaikan yang murni itu adalah yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian muncul keburukan yang diartikan oleh para ulama sebagai eh, peristiwa riddah orang-orang yang murtad di ah, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu muncul lagi kebaikan tapi sudah dipengaruhi dengan keburukan-keburukan yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah, pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan yang sepemikiran dengan mereka. <clears throat> Inilah yang dikatakan sebagai dahonu asap yang kotor atau polusi yang mengotori kebaikan tersebut. <clears throat> Kemudian <clears throat> setelah itu dia bertanya lagi, Fahal ba'da dzalikal khairi min syar? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang tadi sudah tercemar itu muncul lagi keburukan? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am. Du'atun ala abwa bi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Ya, akan ada keburukan yaitu orang-orang yang menyeru yang berdiri di pintu-pintu neraka jahannam, barang siapa yang <clears throat> mengikuti ajakan mereka maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dalik. Ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu tanda-tanda kenabian beliau yang memberitakan tentang banyaknya orang-orang yang mengajak kepada keburukan di akhir zaman. Yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam naudzubillah min dalik. Kemudian Hudzaifah bertanya radhiyallahu taala anhu, "Sifhum lana" Ya Rasulullah terangkan ciri-ciri mereka ini kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya sama dengan kulit kita, manusia biasa. Dan juga mereka berbicara dengan bahasa kita. <clears throat> Kemudian beliau bertanya, Fama ta'muruni in adrokani dhalik. Apa yang kamu perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai menjumpai dai-dai tersebut, keburukan tersebut. Rasulullah SAW menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Caranya adalah kamu berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam yang memimpin mereka. Ini kondisi yang ideal. Dan ingat, Nabi saw waktu menyebutkan jamaah kaum muslimin ini semua kaum muslimin artinya jamaah tersebut disepakati oleh seluruh kaum muslimin dengan satu imam mereka. Bukan cuma jamaah sebagian kaum muslimin. Yang ada saat ini sebagian kaum muslimin mengaku sebagai jamaah, tapi yang lain tidak setuju. Bahkan mendirikan jamaah yang lain. Berarti ini sama sekali bukan yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian Hudzaifah bertanya setelah itu, "Illam takun lahum jama'atun wala imam?" Ya Rasulullah, Bagaimana kalau seandainya di antara mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Bagaimana kalau seandainya satu, satu saat kaum muslimin tidak memiliki imam yang memimpin mereka secara keseluruhan? Karena mereka belum kembali kepada pemahaman Islam yang benar atau karena sebab-sebab yang lainnya. Pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan antum ketahui Nabi SAW itu bicara dengan wahyu. Seandainya pertanyaan ini salah, maka pasti langsung akan disalahkan oleh Nabi saw. Dengan misalnya beliau mengatakan tidak, pasti ada jamaah di kalangan mereka. Harus ada jamaah setiap saat di kalangan mereka. Karena Nabi saw. tidak mungkin apa ini melakukan apa takhirul bayan an wakti waktil hajah ya menangguhkan penjelasan ketika dibutuhkannya hal tersebut. Tapi Nabi saw. menjawab dengan jawaban lain yang menunjukkan keadaan ini mungkin terjadi dan saat ini terjadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> "Fama ta'muruni eh, illam takun lahum jama'atun wala imam." Bagaimana kalau di kalangan mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'tazil tilkal kullaha." Walau anta bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta wa anta ala dhalik. Caranya adalah tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Tinggal, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketika di, di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah yang ada cuma kelompok-kelompok yang mengajak kepada penyimpangan tadi, beliau sallallahu alaihi menyuruh kita untuk meninggalkannya dan menyuruh untuk menggigit akar pohon sendirian yang diartikan oleh para ulama seperti disebutkan dalam Fathul Bari. Hadis ini merupakan penjelasan dari hadis yang terkenal hadisnya Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajib. Artinya menggigit akar pohon sendirian adalah menggigit kebenaran sendirian. Memegang dengan erat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama ahlu sunnah dalam keadaan kita sendirian, maka pada waktu itulah cara kita untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh kita untuk melakukan perbuatan bid'ah mengadakan khilafah sendiri, menyuruh kita untuk membentuk jamaah sendiri meskipun tidak sesuai dengan syar'i tidak. Beliau menyuruh kita kembali berpegang dengan kebenaran. Menyuruh kita untuk berpegang kepada pemahaman jamaah yang pertama. Yang antum sudah kita ketahui semua asar yang ma'ruf dari imam atau sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, tarikh dimash dengan sanat yang sahih. Sewaktu beliau mengatakan al jamaatu mawafaqal haqqa wa fi riwayatin mawafaqa ta'atallahi wa in kunta Yang namanya jamaah itu adalah yang apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ketaatan kepada Allah meskipun meskipun kamu sendirian. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang yang merupakan jalan keluar ketika kita menghadapi kondisi kaum muslimin tersebut. Disuruh kita mempelajari sunnah, belajar sunnah, berusaha untuk mengamalkannya, berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Tidak justru mengadakan hal-hal yang baru, membuat jamaah sendiri yang tidak sesuai dengan syari, yang termasuk juga dalam perintah untuk kembali kepada pemahaman jamaah yang pertama adalah mentaati pemerintah yang ada saat ini yang ada di wilayah-wilayah kaum muslimin sebagaimana sudah kita ketahui ini diperbolehkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti kata mereka yang mengatakan kalau pemerintah yang ada di wilayah-wilayah sendiri itu tidak merupakan khalifah dan berarti tidak harus ditaati. Maka harus membentuk khilafah sendiri. Ini adalah kebatilan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjelaskan tentang adanya yang namanya al-muluk. Raja-raja yang mereka itu memimpin wilayah-wilayah sendiri-sendiri. Yang tentu saja meskipun ini bukan gambaran ideal tapi wajib untuk ditaati. Sebagaimana banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan demikian. Hadisnya Irbat ibnu Sariyah yang terkenal, yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bi bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengarkan dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang hamba dari dari Habasyah, dari Ethiopia, hamba yang hitam yang secara <laughs> secara apa ini pengertian dari hadis ini menunjukkan tidak mungkin hamba ini akan bisa mendapatkan kekuasaan dengan cara yang benar. Yang namanya budak tidak akan ada yang memilihnya. Dan tidak mungkin dia ini khalifah karena jelas-jelas dikatakan dia dari Habasyi bukan dari Quraisy. Apalagi dia budak. Sudah kita ketahui di antara syaratnya adalah menjadi khalifah pemimpin adalah bukan seorang budak karena dia sendiri tidak memiliki kemerdekaan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa memimpin orang lain? Maka dengan Nabi SAW mengatakan, meskipun yang memimpin kalian adalah hamba budak dari Habasya, ini menunjukkan bahwa kalaupun terjadi pemimpin yang misalnya melakukan cara-cara untuk menjadi pemimpin dengan cara yang salah, tapi kemudian dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam secara keseluruhan, kemudian dia bisa menjadikan masyarakat merasa tenang, secara umum, maka yang seperti ini wajib untuk ditaati dengan segala kedoliman yang ada padanya. Dalam riwayat lain hadis ini antum sudah kita ketahui Rasulullah SAW mengatakan hadis yang saya bacakan tadi hadisnya Hudzaifah wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk meskipun mereka memukul punggung-punggungmu menyiksamu dan mengambil hartamu wajib untuk ditaati dan didengarkan perintah mereka. Nah ini menggambarkan bahwa tidak mesti yang ditaati itu atau yang dianggap sah dalam apa ini pemimpin itu adalah yang bentuknya seperti seperti khalifah. Apalagi hadis yang terkenal juga hadisnya riwayat Abu Daud yang sahih. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khilafatun nubuwati thalathuna sanatan, thumma yu'tillahul mulka au mulkahu alaman mayyasha, thumma yu'tillahul mulka au mulkahu mayyasha. Khilafah nubuwah khalifah-khalifah yang sempurna yang yang mengikuti petunjuk Nabi secara sempurna itu masa waktunya selama 30 tahun. Kata para ulama ini adalah khulafa ar yang empat ditambah dengan uh, cucu Nabi SAW Hasan Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu dan karena beliau juga sempat memerintah menjadi khalifah selama beberapa bulan. Kalau dihitung semua masa kekuasaan mereka maka inilah yang dimaksud dengan 30 tahun. Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Thumma yu'tillahu mulkahu." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam riwayat lain, "Thumma takunul muluk." Setelah itu muncullah raja-raja. Dan ini juga tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama salaf mempraktekkan hadis-hadis ini dengan mentaati Pemimpin-pemimpin yang ada di zaman mereka meskipun bukan bentuknya khilafah yang memimpin kaum muslimin secara keseluruhan. Nah ini yang diperhatikan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama salaf setelah mereka semua seperti itu. <clears throat> Yang mereka terapkan. Mereka tidak mengatakan yang harus kita pegang hanyalah apa ini khilafah khalifah yang memimpin kaum muslimin secara keseluruhan. Apalagi kemudian harus diusahakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata di sini kita mendapati Islam telah memberikan jalan keluar. Dan hadis yang saya bacakan tadi hadis Hudzaifah dengan tegas menyebutkan bahwa nanti di kalangan kaum muslimin terjadi masa seperti itu. Dan alhamdulillah agama Islam adalah agama yang lengkap menyebutkan tentang kondisi ini yang kemudian dijelaskan jalan keluarnya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara melakukan atau membentuk kelompok-kelompok, kemudian membaiat imam atau pemimpin sendiri, padahal telah ada pemimpin yang lebih sesuai dengan syari, misalnya di negara kita, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang semakin menambah apa ini masalah di kalangan kaum muslimin, tapi justru kita diperintahkan untuk kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada sunnah meskipun sendirian, dan itulah yang dikatakan sebagai sebagai al jamaah. Makanya Tadi Imam Bukhari mencantumkan hadis ini saya katakan dalam bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Apakah yang dilakukan oleh kaum muslimin jika tidak ada jamaah di kalangan mereka? Yang harusnya mereka lakukan adalah kembali berpegang kepada pemahaman jamaah yang pertama, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari petunjuk mereka, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menerapkannya dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Nah ini jawaban ringkas tentang permasalahan khilafah yang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengatakannya sebagai satu keharusan, apalagi sebagai sesuatu yang menjadi uh, syarat untuk kebaikan di kalangan kaum muslimin. Tentu saja ketika kita membahas masalah ini, Bukan berarti kita mengecilkan artinya masalah khilafah dengan catatan khilafah yang sesuai dengan syar'i. Karena masalah ini penting sekali. Mungkin antum pernah dengar ucapan Ibnu Taimiyah yang mengatakan masalah khilafah ini perkara yang sangat penting dalam agama sebagaimana pentingnya perkara-perkara yang merupakan uh, seperti per, pentingnya perkara-perkara yang merupakan uh, rukun Islam yang lainnya. Tapi bukan berarti dengan kita meng mengatakan ini penting kemudian kita menghalalkan segala cara untuk untuk mencapainya. Sebagaimana waktu kita membahas tentang permasalahan mendudukan e, permasalahan kafir atau tidaknya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan perinciannya karena ayat Al-Qur'an sendiri memerincinya. Ada yang dikatakan faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir, ada yang faulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik, ada yang faulaika humud zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Bukan berarti kita ingin meremehkan permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak. Tapi kita ingin mendudukan ingin <clears throat> menjelaskan masalah ini yang sebenarnya. Karena salah faham terhadap hukum Allah, salah faham dalam menerapkannya itu termasuk bagian juga tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena salah faham dalam memahami agama Allah sampai apalagi sampai menghukumi semua orang itu kafir, menyesatkan atau menghukumi sebagai sesuatu perkara itu paling penting dalam agama sehingga harus di, diusahakan. Ini adalah perbuatan yang sangat besar sekali akibat dan penyimpangannya. Antum sudah ketahui bagaimana keterangan para ulama tentang masalah perbuatan dosa yang sangat besar yaitu al al 'alallahi bila ilmin berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menerangkan firman Allah yang terkenal dalam surat Al-A'raf. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta Katakanlah, Inna maharrama rabbiyal fawahish. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang nampak maupun tidak nampak. Wal isma wal bagya. Perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Menganiaya tanpa alasan yang benar. Wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan engkau dan melakukan perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan tentangnya. Kemudian wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas nama Allah tentang agamanya apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sewaktu menjelaskan ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan Fadzakarallahu subhanahu wa ta'alahu al-muharramat warattabaha arba'a maratib. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkannya. Dan Allah menjadikannya menjadi empat tingkatan. Pertama, al-fawahish. Perbuatan yang keji yang nampak maupun tidak nampak perbuatan keji yang nampak maupun tidak nampak itu sebagian ulama ada yang mengartikannya yang nampak itu perbuatan-perbuatan keji yang berhubungan dengan syahwat kemudian yang tidak nampak uh, hal-hal uh, perbuatan buruk yang yang terdapat dalam hati manusia seperti hasad kemudian uh, iri atau yang lainnya wal ithma wal bagi tingkatan selanjutnya adalah perbuatan dosa dan al bagi berbuat aniaya tanpa alasan yang benar ini urutan Kata beliau tadi, uh, saya ulangi tadi kata Ibnu Qayyim, fabada abi ashaliha. Allah memulai dari yang paling ringan. Perbuatan keji yang nampak maupun tidak tidak nampak ini yang paling di bawah. Yang paling setelah itu yang di atasnya lagi keburukannya adalah perbuatan dosa dan mendolimi tanpa alasan yang hak. Setelah itu wa antusyriku billahi ma yunazil bihi sultana. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sega, dengan sesuatu yang apa ini dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya dan yang lebih tinggi di atas semua itu wa antakulu alallahi ma la dan kamu berkata atas nama Allah tentang agama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya berkata dengan pikiran semata-mata, dengan pandangan semata-mata, dengan royu semata-mata. Diterangkan oleh para ulama, kenapa sampai perbuatan ini dikatakan keburukannya dan kejahatannya melebihi perbuatan syirik. Karena semua keburukan-keburukan itu asalnya adalah dari sikap kurang ajar yang sangat besar ini, yaitu berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Perbuatan syirik sendiri terjadi karena ini. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang dia meyakini makhluk itu memiliki sifat-sifat yang khusus bagi Allah, ini karena berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga dia menisbahkan sifat yang mestinya hanya dimiliki oleh Allah kepada kepada makhluk. Perbuatan-perbuatan kufur. Orang-orang yang me, me, apa ini mensifati sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian sifat-sifat Allah atau mentakwilkan menyelewengkannya terjadi karena Al-qaul alallahi bila ilmin. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Apalagi perbuatan-perbuatan bid'ah. Banyaknya pentakwilan, penta, apa ini penyelewengan-penyelewengan dalam memahami Al-Quran. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi karena al-qaul alallahi bila ilmin. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi perbuatan bid'ah, perbuatan kufur, perbuatan syirik terjadi karena karena dosa yang sangat besar ini oleh karena itu dijadikan kedudukannya sangat tinggi bahkan melebihi keburukannya perbuatan syirik naudzubillahi min dalik. Nah, oleh karena itu, ini tujuannya kita mengingatkan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa mendudukan masalah ini bahwa perkara-perkara tadi itu memang perkara-perkara yang penting dalam agama. Tapi cara menyelesaikannya bukan dengan cara kemudian kita mengadang-adakan hal-hal yang baru atau menerapkan ayat-ayat Al-Quran dengan semau hawa nafsu kita tidak dengan petunjuk para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu menggabungkan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengartikannya secara keseluruhan, tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Sudah antum ketahui, termasuk yang namanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat kata sebagian dari para ulama adalah perbuatan mengambil satu ayat atau satu hadis dan meninggalkan yang lainnya. Ini termasuk orang-orang yang disebutkan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Yang antum tahu dalam surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu ya Rasulullah Alkitab Al-Quran. Yang diantaranya di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Yang ini merupakan ayat-ayat yang paling banyak. Dan merupakan tempat kembalinya semua pemahaman Al-Quran. Hunna ummul kitab. Inilah yang menjadi induknya Alkitab Al-Quran. Dan ada ayat-ayat yang lain yang bersifat mutasyabihat. Yang bisa dipalingkan diarahkan ke sana dan kemari sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ingat bukan berarti ayatnya yang tidak jelas bukan. Tapi manusianya yang mereka itu belum sampai ilmunya untuk memahaminya dengan benar. Wa illa secara asal semua ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas kandungan maknanya karena Al-Qur'an diturunkan sebagai tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Agama Islam ini adalah mithlul baydha lailuha kana hariha Syariat yang putih bersih malamnya seperti siangnya. Tapi karena ada sebagian orang yang jahil, tidak faham, tidak belajar, maka dia menganggap sebagian ayat ini atau bisa mengartikan ayat ini sesuai dengan hawa nafsunya sebagai ujian. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Allah beritakan dalam ayat ini, adapun orang-orang yang ada penyimpangan, penyelewengan dalam hatinya, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Di antaranya seperti ini contohnya. Mengambil satu dalil meninggalkan dalil yang lainnya. Orang seperti ini dikatakan dalam ayat ini fa'ammal fi qulubihim zaik. Orang-orang yang memang ada penyelewengan dalam hatinya. Ada penyimpangan dalam hatinya. Memang tidak bisa kita ingkari. Nabi SAW memberitakan dalam dalam hadis tadi. Ada orang-orang yang dia itu adalah duatun ala abu abi jahannam. Mengajak manusia dengan berdiri di pintu-pintu neraka jahanam mengajak dengan berkedok Islam tapi tujuannya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-cirinya di antaranya adalah seperti ini. Menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat, mengambil satu ayat atau satu hadis kemudian diartikan sesuai dengan hawa nafsunya dengan tidak mengembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, inilah tujuannya kita menjelaskan hal ini adalah untuk mendudukan bagaimana pemahaman terhadap hal ini dan sama sekali bukan untuk meremehkan meremehkan hal-hal tersebut. Ya, kita berhenti sebentar sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita teruskan lagi ya 10 menit ya uh, pada sesi yang kedua insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.